طيب بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah Alamin Ikhwan Yafidin Azazakumullah Kita masih Mengulas Mengingat kembali Masalah Adab Penuntut ilmu <clears throat> Sebelum kita masuk pembahasan selanjutnya masalah syarat-syarat al-amru bil ma'ruf. Kita ingatkan kembali tentang masalah adab-adab muta'allim. Tentang adab-adab seorang yang sedang belajar. Karena di sini banyak santri baru, banyak santri-santri yang mungkin belum mengetahuinya, sehingga langkah baiknya kita ingatkan kembali untuk masalah tersebut. Disebutkan oleh Syekh pengarang yaitu Al-Alamah Ibnu Qudam al maktisi Rahmatullah alaihi kemarin kita sebutkan tentang masalah adab yang pertama yaitu hendaklah dia takdimu toharatu nafsi mendahulukan untuk mensucikan hatinya, jiwanya untuk dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Yaitu dari ahlak-ahlak yang jelek. Sifat-sifat yang tercela. Karena ilmu itu adalah ibadah. Ketika belajar ilmu, ketika kita rutin, nam adalah ibadah Maka sebelumnya nam Jiwa yang ahlak yang jelek yakni mungkin hubud duhur cinta terhadap satu ketenaran cinta ingin terkenal kemudian adanya ria, sombong dan sebagainya hendaklah kita semuanya untuk mengkikis noda-noda ter tersebut jangan sampai ketika mencari ilmu enam hatinya penuh dengan penyakit-penyakit tersebut sehingga akan menjadi apa? Itu bumerang, senjata makan tuan. Bukan berfaedah ilmunya, tapi justru akan memberikan kecelakaan bagi sahibnya, bagi pemiliknya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hendaklah sepantasnya dia apa memutuskan hal-hal yang akan menyibukkan ketika dia mencari ilmu. Ini diputuskan dari perkara-perkara dunia yang akan menghambat ketika dia lagi mencari ilmu. Sangat banyak masalah dunia. Seorang santri ya mungkin diberi uang saku yang banyak sehingga nanti akan tersibukkan dengan sering jajan. Ini masalah HP juga demikian biasanya diberikan HP dari orang tuanya. Walaupun mungkin di sini sudah dilarang main HP, kadang masih sembunyi-sembunyi main HP. Nah, ini akan menyibukkan kalian akan teralihkan. Nah, kalian akan susah untuk mencapai ilmu tersebut ketika tersibukkan dengan hal-hal yang demikian. Maka jauhkan dari perkara-perkara tersebut. Bagaimana para salaf seperti Al Imam Ahmad. Nah, beliau apa? Enggak menikah kecuali ketika berumur 40 tahun. Apa sebabnya? Ya karena beliau tersibukkan dengan masalah ilmu. Masalah hadis. Naam. Dan juga bagaimana ketika Al-Imam Abu Bakar Ibnu Al-Ambari beliau diberikan diberi apa hadiah seekor apa seekor seorang wanita. enam Diberi seorang wanita yang cantik. Maka takala enam falam dahala salehi tafakor enam Takala masuk ya wanita tersebut ingin berbicara dengannya, ingin apa? menggerakkan unek-uneknya ingin mencari bagaimana solusinya ada suatu masalah maka ini mengganggu ya bagi Abu Bakar Al-Ambari maka beliau memerintahkan apa uhruzuha keluarkan enam wanita ter tersebut kepada penjual Nah, supaya disingkirkan darinya. Maka wanita ini bertanya, "Hali min bin Apa gerangan dosa saya sehingga engkau wahai mengusir saya? Engkau mengusir saya tidak berkenan di hati engkau wahai Sang Abu Bakar Al-Ambari." Nah, maka beliau menjawab, la illa anna qalbi ishtahala bik." Engkau tidak berdosa. Wahai Jariah. Nam, Kecuali hati saya tersibukkan dengan apa engkau? Dengan wajahmu yang apa? Cantik. Nah ini. Lagi mencari ilmu lagi tafakuh Ada hadiah seorang wanita yang cukup cantik. Ini akan mengganggu bagi dirinya sehingga diusir wanita tersebut. Lain nah, ini di antara sikap enam para salafun asoleh bagaimana enam beliau-beliau ini meninggalkan betul perkara-perkara dunia yang dia sedang tafakuh fiddin. Juga Amir, Uqbah bin Amir, seorang sahabat. enam meninggalkan gembala meninggalkan kambing-kambingnya dalam rangka apa? Dalam rangka untuk tafakuh untuk mencari hadis dengan nabinya itu Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad telah datang ke negeri Madinah padahal sama sahabat yang lainnya sudah engkau tunggu aja kambingnya di sini jangan ikut bersama kami gampang nanti akan saya sampaikan satu hadis kepada engkau wahai Uqbah bin Amir ini dibilangin sama sahabatnya yang lainnya supaya tinggal menunggu kambingnya tapi karena memang beliau sangat semangat mencari ilmu untuk tafakuh, untuk betul ingin mulai sama dengan beliau, beliau rela meninggalkan kambing-kambing tersebut. Wa 'alal muta'allim ayul khiyasima mahu ilal mu'allim ilqa al marid. Dan juga yang lain, perkara yang lain hendaklah bagi seorang muta'allim bagi seorang yang lagi belajar ilmu agama hendaklah dia menyerahkan tali kekangnya kepada seorang gurunya. Artinya apa? Menurut. Ya. Tidak tidak banyak membantah. Nah, menurut. Ilqa al-marid sebagaimana enam yakni penyerahan seseorang yang sakit seorang pasien menyerahkan tali kekangnya kepada seorang tabib kepada seorang dokter. Bagaimana sikapnya seorang yang sakit kepada seorang yang dokter kepada dokter? Tentunya dia akan pasrah. Nah, dia akan menyerahkan kepada dokternya penyakit apa mau disembuhkan, gimana obatnya, bagaimana solusinya, dikasih arahan-arahan, nurut. Pasien ter tersebut, gak banyak membangkang, gak banyak apa? Ya ini lebih, lebih berani ditinggalkan, jangan makan ini, jangan makan itu. Menurut. Nah, ketika kena penyakit, mungkin diare, jangan makan pedes-pedes Nurut. Nah ini, ini sikap seorang pasien kepada seorang dokter. Bagaimana dokter mengarahkan biar penyakitnya sembuh, dia akan menurut. Nah, sebe, demikian juga sepantasnya bagi seorang talibul ilmi, seorang santri dia juga harus menyerahkan tali kekangnya artinya kendali kepengaturannya betul-betul diserahkan kepada seorang guru nam seorang alim yang dia memang berhak untuk mengaturnya kecuali memang aturan-aturan yang menyimpang nah ini kita enggak menurut fayatawadu alahu maka dengan sebab ini dia akan mempunyai sikap tabadu kepada gurunya. Nam, dan jika wayu balik fihid matihi dan dia dia akan berusaha sepenuhnya untuk membantu sang guru tersebut kebutuhan keperluannya Enam, ini hati hatikan lebih-lebih membangkang. Waktu kana Ibnu Abbas anhu ya'khud. Bagaimana? Nam, sungguh beliau Ibnu Abbas seorang sahabat Abdullah ibnu Abbas khibr ummah ilmunya, ilmunya sangat luas beliau bagaimana nam bersikap kepada seorang sahabat yakni Zaid bin Thabit beliau memegang nam kendaraannya Zaid bin Thabit ketika beliau naik kendaraan dituntun nam kendaraan tersebut wa yaqulu dan beliau mengatakan hakada umirna an naf'al bil ulama Demikianlah Nam, kami diperintahkan untuk bersikap kepada para ulama. Ini Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas bersikap bagaimana menghormat kepada gurunya Zaid bin Thabit. Ketika naik kendaraan dituntun kudanya, dipegang tali kakangnya, ini menunjukkan ikhram beliau kepada gurunya. Apa sih keutamaan Zaid bin Sabit sehingga Ibn Abbas sungguh menghormati beliau? Nam Zaid bin Sabit seorang sahabat yang sangat mulia yang mempunyai keutamaan yang sangat besar. Nam di antara fadilah beliau adalah seorang khatib, seorang penulis. Nam ketika apa mungkin beliau ingin membuat surat kepada para raja, para kaisar. 6. Ketika mau berperang, maka sebelumnya surat di raja-raja tersebut. Maka Zaid bin Sabit yang bertugas untuk menulis surat tersebut dikirim kepada raja-raja tersebut. Ini sebagai khatib penulis risalah. Kemudian yang kedua adalah beliau seorang yang al-amin, orang yang terpercaya Rasulullah SAW untuk menulis wahyu ini keutamaan beliau Zaid bin Sabit. Seorang penulis wahyu. Ketika datang wahyu turun kepada beliau, nam pada Nabi, maka beliau perintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk menulisnya. Ini. Dan yang ketiga adalah beliau juga orang yang apa? berjasa mengumpulkan apa? nas-nas Al-Qur'an yang terpencar-pencar ke sana kemari di sana sana sini sana terpencar-pencar. Maka beliau mengumpulkan Al-Qur'an ter tersebut. Dan beliau juga termasuk orang-orang yang apa? Islah bainal muhajirin wal ansor ketika adanya khilaf, ketika Nabi yang meninggal, ini siapa yang menjadi khalifah? Maka tampil Said bin Sabit untuk mendamaikan antara muhajirin wal ansor. Nah ini, ini di antara fadilah Nam, sehingga Ibnu Abbas menghormati betul pada Zaid bin Sabit karena mempunyai keutamaan sangat besar. <clears throat> Ini sikapnya seorang santri kepada gurunya, nam betul-betul menghormat, nam betul-betul apa? Ya ini nggak berani, nggak membangkang dan sebagainya. Wa mata yatakab mata takabbaral muta'allim dan kapan saja seorang santri yang dia belajar ayastafida min ghairi masufin bitaqaddum maka kapan saja seorang yang dia lagi belajar seorang santri lagi belajar untuk mengambil faedah apa min ghairi masufin bitaqaddum dari seorang yang tidak terkenal dengan apa seorang guru yang terkenal Artinya dia sombong, enggak mau belajar dengannya, kecuali dengan seorang ustadz, seorang alim yang memang terkenal. Nah ini, dia enggak mau. Allah belajar sama sama ustadz itu misalnya, ya belajar sama si fulan, baru belajar nyantri misalnya, sifat sombong muncul. Saya mau belajar dengan seorang yang memang alumnus ya dari Damat atau mungkin dari Mekah itu itu saja keinginannya Gak ada yang lain nah penyakit-penyakit seperti ini fahuwa jahil maka dia adalah orang yang bodoh nah dia nggak mau belajar kesulitan orang-orang yang memang tersifati dengan seorang ustaz yang terkenal seorang alim seorang ulama yang memang terkenal nggak mau kalau nggak terkenal Huwa jahil, maka dia adalah orang yang orang yang bodoh, kata beliau. Kenapa? Li'annal hikmata dalun dalatul mu'min. Aina eh, ma wajada nam ukhidaha. <clears throat> Akhudaha. Karena se sebuah hikmah, nam sebuah ilmu itu adalah barang mukmin yang hilang barang mukmin yang berharga yang telah hilang. Maka dimanapun berada didapatkan sebuah ilmu di situ, maka apa? Yani ambil ilmu tersebut. Doa khudha ya, ambillah perintah. Dan ini al hikmah, dalatul mukmin, al hikmah adalah barang mukmin yang berharga yang telah hilang. Maka di manapun kalian mendapatkannya, apakah yang mengajarkan seorang yang terkenal, seorang ustadz besar atau ustadz kecil, enam yang terkenal ataupun yang tidak terkenal, maka ambillah. Nah ini. Maka siapa yang tidak demikian, fahuwa jahil orang yang bodoh wal yada ra'yahu li ra'yi muallim dan tinggalkanlah pendapatnya karena pendapatnya seorang muallimnya gurunya ketika mungkin bertentangan antara pendapat seorang santri dengan seorang gurunya maka hendaklah seorang santri mengalah mendahulukan pendapatnya seorang gurunya fa innal khata fa inna khata al muallim anfa lil muta'allim min sawabi nafsih maka sesungguhnya dalam kesalahan seorang muallim itu lebih bermanfaat lebih mendingan daripada pendapatnya seorang gurunya. Nah ini. Ini tidak mutlak ya, tidak mutlak cuma yang sekedar adab artinya kita betul-betul ketika ada orang tua yang berbicara, ketika ada orang yang lebih alim berbicara, maka didahulukan. Nah, jangan mendahulukan orang-orang yang mungkin di bawahnya sebagai ikhtiram pada mereka. Qala Ali bin Abi Thalib, berkata Ali bin Abi Thalib Naam. Inna min hakil alim alaika an tusallim ala kaum amah. Sesungguhnya nam hak di antara hak seorang yang alim atas kalian yaitu kalian mengucapkan salam kepadanya. Nam amah secara umum watahus suhu bil tahiyyah dan mengkhususkan untuknya dengan tahiyat dengan penghormatan wa antaslis amamahu dan janganlah engkau duduk di depannya dengan duduk yang sopan ketika berbicara ketika diajak bicara dengan seorang muallimnya dengan seorang gurunya hendaklah kalian memperhatikan betul jangan sampai wajah-wajahnya wajah seorang murid melengos ke kiri ke kanan dia ngomong tidak dia berbicara menghadapkan wajahnya jangan melihat ke belakang ke samping atau ke samping kanan atau samping kiri, tapi hadapkanlah ke wajahnya. Ini tajlis amamah. Wala tusir dan jangan ya dan tidak boleh mengisyaratkan di sampingnya dengan apa? Dengan tangannya menunjuk-nunjuk. Menunjuk-nunjuk dengan jari telunjuk. Ini kurang sopan, kurang beradab. Dan juga apalagi jangan melihat dengan pandangan yang tajam kepada guru tersebut. Jangan apa? melihat dengan pandangan yang tajam. Kurang sopan. Wala tuksir dan jangan apalagi jangan terus tanya terus. Memperbanyak pertanyaan sehingga gurunya bingung. Wala tu'inu fil jawab dan jangan membantu gurunya di dalam satu jawaban. Ketika santri ada yang tanya, kemudian guru menjawab, mungkin ada santri yang mungkin pinter ya bisa menjawab, dia memotong jawaban gurunya. Dia membantu untuk menjawabnya. Inti tidak diperkenankan. Nah, biar gurunya yang menjelaskan, biar sampai selesai penjelasan penjelasan ter tersebut jadi putus nah ini biasanya kalau santri yang agak pinter agak yang bisa jawab berani dia langsung meneruskan jawaban tersebut nah ini ini masih panjang sebenarnya tentang ucapan Ali bin Abi Thalib tentang masalah hak seorang yang alim kepada seorang santrinya Yang terakhir ketika ya gurunya mungkin punya salah dalam ucapannya maka segera apa punya sikap al-af memaafkan dan kemudian disebarkan ke santri yang lainnya jangan berbuat ghibah membicarakan aibnya gurunya nah, ini ini sangat-sangat penting ketika seorang santri yang apa sering berbicara tentang aibnya gurunya ini berbahaya jadi sebab ilmu tidak berbarokah nah jangan sampai membenturkan dengan si fulan yang lainnya dalam ucapannya mungkin ketika dia salah langsung ini ucapan ini menyisihi seorang alim yang muktabar yang terkenal jangan jangan demikian sikap seorang santri yang baik hendaklah ketika dia salah ketika dia mungkin menyimpang sikapnya ia ya mau apa menasehati atau memaafkan ini yang ter terbaik Tapi ini yang bisa kita sampaikan masalah bab-bab adab seorang santri kepada gurunya dan insya Allah taala besok kita membahas bab berikutnya itu terakhir kita sampai pada masalah al-amr bil ma'ruf wa nahi mungkar. Kemudian syarat-syaratnya bagaimana syarat ketika adanya perintah untuk suatu kepada kebaikan dan mencegah dalam suatu kemungkaran والعلم أعلم بالصواب إلى هنا سبحان الله